permasalahan yang kedua daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah yaitu permasalahan yang berkaitan dengan hizbiyah dan juga asabiyah bahwasanya hizbiyah asabiyah itu termasuk naam perkara-perkara yang dahulu orang-orang jahiliyah melakukannya sehingga wajib bagi kita semuanya kaum muslimin terutama ahlus sunnah wal jamaah jangan sampai kita memiliki penyakit hizbiyah dan juga penyakit asabiyah ini berkelompok di atas kebatilan dan juga fanatik terhadap salah satu tokoh atau orang-orang tertentu yang tentunya barakallahu fikum jauh daripada ad-dalil. Naam. Kata beliau di sini, fadinullahi wahidun. Maka agama Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu. Lijami'il lijami'il khalqi min yahudiyyin wa nasraniyyin wa wathaniyyin wa arabiyyin wa ajamiyyin. Kata beliau, agama Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu untuk seluruh makhluknya baik itu Yahudi atau orang Nasrani atau Wasani penyembah kuburan atau penyembah berhala, baik itu orang Arab maupun orang Ajam, bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala hanya satu yaitu agama Islam, tidak ada duanya. Barakallahu fikum sehingga jangan jangan sampai sekali-kali mencari agama selain agama Islam karena selain agama Islam di muka bumi ini atau di dunia ini barakallahu fikum tidak ada yang diterima sama sekali. Walaupun mereka beramal setinggi gunung, sedalam lautan. Nah, barakallahu fikum kemudian seluas alam semesta ini niscaya tidak terima sedikit pun apa yang mereka lakukan barakallahu fikum. Karena agama selain agama Islam agama yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya sedikit pun dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Apakah kita ingin menjadi orang-orang yang rugi? Tentunya kita semuanya serentak dan sepakat akan menjawab tidak ingin. Kalau seandainya tidak ingin, jangan sekali-kali kita berubah Jangan sekali-kali kita mencari agama selain agama Islam. Naam. Kata beliau di sini, fadinullahi wahidun, maka agama Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu. Wa huwa ibadatuhu, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala wahdah semata. La syarikalah tidak ada sekutu baginya. Lakin akan tetapi haula'i farraqu dinahum. Akan tetapi mereka farraqu dinahum mereka bercerai-berai. 6. Mereka berpecah belah ya, dalam agama mereka wasara likulli taifatin minhum dinun akhirnya karena bercerai-berai kemudian juga mereka berpecah belah barakallahu fikum maka menjadilah masing-masing kelompok di antara mereka memiliki agama tersendiri yakhtalifu anid dinil akhar nam yang masing-masing agama tersebut nah berbeda dengan agama yang lainnya fal yahudu anfusuhum kanu mukhtalifin nah, maka orang-orang Yahud sendiri, orang-orang Yahudi sendiri, barakallahu fikum, nah diri-diri mereka sendiri mereka dahulu mereka berselisih. Nah, barakallahu fikum di antara mereka. Wa nasara kanu mukhtalifin dan orang-orang Nasara juga demikian. Mereka saling berselisih. Kanu firaqan mukhtalifah. Waktu itu mereka nah berkelompok-kelompok atau mereka nah barakallahu fikum kelompok-kelompok yang berbeda-beda. hum ilal an ala ikhtilaf. hum ilal an ala ikhtilaf. Dan mereka hingga saat ini, hingga sekarang ini mereka masih senantiasa berselisih Kenapa demikian? Karena agama mereka tidak dibangun di atas apa? keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibangun di atas tauhid. Barakallahu fikum. Nah, namun dibangun di atas asabiyah atau dibangun di atas hizbiyah barakallahu fikum sehingga hati-hati. Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasataftariku dan akan terpecah atau akan pecah. Nah, hadil ummah umat ini kata Rasulullah ila menjadi berapa? ila salasin wa sab'ina firqah. Nah, menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Nah, mereka semuanya barakallahu fikum 73 ini semuanya berhak mendapatkan ancaman neraka. Di dalam neraka illa wahidah kecuali satu. Siapa satu ini barakallahu fikum? Apakah kita termasuk yang satu yang Rasulullah sabdakan ini? Apakah kita termasuk satu orang atau satu kelompok yang selamat ini? Kita berharap demikian. Nah, barakallahu fikum bahwasanya yang diinginkan dengan satu di sini adalah al-jamaah ahlus sunnah wal jamaah yaitu ahlus sunnah senantiasa orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah wal jamaah yaitu orang-orang yang senantiasa bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah bersatu di atas Al-Haq bersatu di atas Tauhid barakallahu fikum naam kita insya Allah berharap yang satu kelompok ini barakallahu fikum sehingga Rasulullah menyebutkan dalam sebuah riwayat yang lain naam ditanya Manhum ya Rasulullah? Siapa kelompok yang satu ini? Mereka ini siapa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Maka mislu ma ana alhi al-yauma wa ashabi." Mangkana mangkana mislu ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Itu orang-orang yang mereka berada. Nah, barakallahu fikum itu orang yang berada seperti pada seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Dalam artian adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mencontoh, meniti jejak generasi salafun salih dari kalangan sahabat tabi'in, wa atba'u tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. itu. Itulah kelompok selamat, firqatun najiyah, kelompok yang selamat. nah barakallahu fikum ta'ifah mansurah. Ah, ta'ifah al-mansurah, kelompok yang senantiasa ditolong senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang apa orang-orang yang senantiasa berusaha menegakkan syariat Allah berusaha menegakkan agama Allah mendakwakan agama Allah barakallahu fikum bukan apa bukan dai bayaran eh bukan berdakwah gara-gara mengharapkan bayaran bukan bukan mencari titel atau gelar bukan tapi yang carikan yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala keridhaan Allah Subhanahu wa taala siapa lagi yang akan menolong agama Allah kalau bukan ahlu sunnah Eh, betapa banyak orang dari kalangan kaum muslimin sendiri mengaku mengklaim diri mereka adalah muslimun. Mereka adalah orang-orang muslim tapi mereka jauh daripada ajaran agama Islam, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Mana Islamnya? Kalau seandainya kalian itu benar-benar Islam, benar-benar mengaku beragama Islam, buktikan. Nah, buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktinya, membuktikannya adalah barakallahu fikum ittiba' mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bukti cinta. Kalau cuma sekedar ngomong kami cinta, kami cinta. Kalau kalian benar-benar cinta, buktikan cinta kepada Rasulullah, buktikan cintanya. Nah, bukan sekedar ucapan saja. Allah Ta'ala berfirman, Kul in kuntum fattabi'uni. Buktikan. Kalau seandainya kalian benar-benar cinta kepada Allah Ta'ala, buktikan. Bagaimana cara buktikannya? Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kul katakanlah in kuntum tuhibbunallaha. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku. Kata Rasulullah. Jadi ittiba itu termasuk bukti cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian semuanya. Barakallahu fikum. Jadi termasuk sebab kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala apa sebabnya? Al-ittiba. Itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan. Naam kepadamu dari Rabb kalian barakallahu fikum dan jangan sekali-kali kalian jadikan atau mengikuti eh, wali-wali nam selain Allah Subhanahu wa taala wali syaitan atau semisalnya jangan para dai yang menyeru pada apa Naam, kebatilan jangan diikuti barakallahu fikum. Naam. Ikutilah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus ini wa an na'am wa ana hadza siratal mustaqim fattabi'uh wa la tattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'uh. Naam, dan ha? Eh, dan bahwasannya Nah, ini adalah, adalah jalanku yang lurus. Nah, maka ikutilah dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau di sini barakallahu fikum wa kadzalikal arabu wal wasaniyun demikian pula orang-orang Arab eh? demikian itu pula lah orang-orang Arab al wasaniyun yaitu para penyembah berhala mutafarriquna fi ibadati mereka berbeda-beda dalam peribadatan mereka minhum man ya'budu syams di antara mereka ada yang menyembah Asyams itu matahari, wa minhum man ya'budul qamar, di antara mereka ada yang menyembah bulan, wa minhum man ya'budul asnam, di antara mereka ada yang menyembah apa? Asnam berhala. Nah, wa minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah para malaikat. Nah, kata mereka atau disebutkan para ulama kalau sonam itu biasanya apa? Nah, sesuatu yang dipahat, nah berbentuk seperti patung dan semisalnya itu. Tapi kalau wasan itu umum. Nah, kalau wasan itu umum ya barakallahu fikum dalam artian semua yang disembah itu walaupun bentuknya dipahat atau nggak dipahat itu wasan. Nah, barakallahu fikum, tapi dua-duanya tidak diperbolehkan. Wamin minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka juga ada yang menyembah malaikat. Wamin minhum man ya'budul auliya wasanihin, di antara mereka juga ada yang menyembah para wali dan orang-orang soleh. Sebagaimana juga Syekh Muhammad Abdul Wahab menjelaskan di dalam kitab beliau apa? Kau Qawaidul Arba. Dalam Al-Qawaidul Arba beliau juga menyebutkan tentang keadaan mereka. Wa minhum man ya'budul asyjar wal ahjar. Di antara mereka ada yang menyembah na'am barakallahu fikum asyjar, pepohonan, wal ahjar, bebatuan. Na'am na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Hadi halatu ahli jahiliyah. Inilah keadaan penduduk jahiliyah barakallahu fikum min kitabiyin wa ummiyyin. Dari kalangan kitabiyin, ya, ahlu kitab al-yahud wa nasara wa ummiyin dan orang-orang yang mereka tidak bisa membaca, tidak pula bisa menulis. Nah, dari kalangan orang awam ya, biasanya barakallahu fikum la yajma'uhum dinun. ya. Tidak bisa mengumpulkan atau menyatukan mereka sebuah agama wa indahum hizbiyatun ya kan bahkan di sisi mereka adalah hizbiyatun kelompok-kelompok kullu hizbin bima ladaihim farihun masing-masing kelompok barakallahu fikum mereka bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka, yang ada di sisi mereka barakallahu fikum. Wa hadha min tamamil uqubah wal ibtila dan ini merupakan kesempurnaan uqubah hukuman wal ibtila dan juga ujian. Kaunul insan yafrahu bima huwa alaihi minal batil yaitu dengan keadaan manusia bangga dengan apa yang ada di sisinya berupa kebatilan. Nah, kanal wajibul aks padahal seharusnya yang wajib itu sebaliknya yang wajib itu sebaliknya, bukan malah nah bangga di kebatilan, tapi banggalah kalian tuh di atas kebenaran itu. Boleh. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana Syekh Lusa mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya la aiba man adharo habas salaf wa antasaba ilaih wa ilaih. Tidak ada cacatnya ya, orang yang menampakkan manhaj ahlu sunnah wal jamaah madhab salaf enam kemudian apa dan orang yang menisbahkan dirinya kepada salaf itu enggak apa Bukan perkara yang cacat, bukan perkara yang dilarang. Wanta ilaih, wa ilaih, dan berbangga. Nah, menisbahkan diri kepada salah itu boleh. Nah, selama apa? Selama ucapannya sesuai dengan amalannya. Dalam artian bukan sekedar ucapan saja, amalannya juga diterapkan gitu loh. Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau di sini barakallahu fikum wa annal insana yakhafu minadh dhalal dan bahwasannya manusia itu sendiri Nam, khawfinat dalal itu takut atau khawatir dari kesesatan, wa khawfu minal inhiraf dan juga takut dari penyelewengan, wa khawfu minal halak dan juga takut dari kebinasaan, lakin haula ibil aks akan tapi mereka malah justru sebaliknya. Seharusnya manusia itu takut dari kesesatan, takut dari penyelewengan atau penyimpangan, takut dari kebinasaan, lakin haula ibil aks akan tapi mereka malah justru sebaliknya kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok, masing-masing hizbiyah, na'am barakallahu fikum. Na'am mereka bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Dunan nadhari ila kauni ma huwa alai haqqan au batilan tanpa melihat, tanpa memandang yang ada bersama dia itu kebatilan ataukah kebenaran. Padahal saya jelaskan, qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah sungguh telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan. Naam dan memang benar bahwasanya kebatilan itu pasti akan hancur, sirna. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim kata beliau yang penting annahum nihlatu abaihim wa ajdadihim wa qaumihim wa ashiratihim. nah Al-muhim yang penting bahwasanya mereka itu apa? Yang penting mereka itu mengikuti bapak-bapak mereka gitu loh. Mengikuti jejaknya bapak-bapak mereka, nah kakek-kakek mereka dan kaumnya mereka dan juga keluarga mereka wala yahummuhum hal huwa Jadi intinya mereka sudah bangga dengan kebatilan itu loh. Bangga dengan apa yang jelas kita itu yang kita ikuti adalah bapak-bapak kita gitu, mbah-mbah kita, kakek-kakek kita, nenek moyang kita. Tanpa mereka apa? Wala yahummuhum tanpa mengenam barakallahu fikum tidak peduli, paham ya? Nah, jadi mereka tidak menganggap penting apakah itu perkara yang benar atau yang perkara yang batil. Ya walayahummuhum mereka tidak menganggap penting ya apakah itu perkara yang batil atau perkara yang benar Wahada hadza minal ibtila'i wal imtihan ini merupakan ujian dan cobaan idza farihal insanul batil ketika manusia itu bangga dengan kebatilan jangan sekali-kali bangga dengan kebatilan fahadhi uqubatun maka ini adalah hukuman li'annahu idza fariha bil batil fala yatahawwala anhu dikarenakan apabila seorang itu sudah bangga dengan kebatilan maka nescaya dia naam susah dan tidak akan dia bisa berpaling darinya. Dalam artian sudah terlanjur bangga dengan kebatilan. Jadi kebatilan itu malah dinasehati, dibenarkan, dia nggak mau malah bangga dengan kebatilan. Dan bahkan terkadang dia malah memandang kebatilan itu kebenaran gitu loh. Sehingga susah sekali ya. nah bila itu ujian yang sangat besar. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan naam dari dari perkara yang naam batil tersebut sehingga kita senantiasa beristiqomah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang sampaikan semoga bermanfaat dan kalau seandainya ada keliru atau kesalahan, na'am barakallahu fikum insyaallah taala dibenahi bersama-sama. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Wallahu alam shawab. Alhamdulillah.